Topiknya adalah khuturatul iftai bi ghairi ilmin. Bahaya berfatwa tanpa ilmu. Bahaya berfatwa tanpa ilmu. قال المؤلف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد, في غيره فقد خانه Rawahu Abu Dawud. Kata Imamul Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa diberi fatwa tanpa ilmu maka dosanya ditanggung oleh orang yang memberi fatwa. Dan barang siapa mengisyaratkan kepada saudaranya suatu urusan, memberi saran terhadap kepada saudaranya atas suatu urusan, padahal dia tahu bahwa saran yang lebih baik adalah saran yang lain maka sungguh dia telah berkhianat kepadanya. Diriwayatkan Abu Daud rahimahullah. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Ucapan Rasulullah man uftiya bi ghairi ilmin siapa yang diberi fatwa tanpa ilmu yakni seorang yang jahil, orang yang bodoh, yang dia bertanya kepada orang yang dia mengharapkan ilmu dari orang tersebut. Dia berharap dapat ilmu ketika bertanya kepada seseorang Karena memang Allah Azza wa Jalla memberikan bimbingan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu bila kalian tidak mengetahui. Maka seorang yang meminta fatwa dia mengamalkan apa yang diperintahkan kepadanya dengan mencari tahu orang yang paling berilmu. Diharapkan orang itu orang yang paling berilmu dan paling bertakwa. Yang diharapkan adalah orang yang dimintai fatwa punya ilmu dan punya takwa. Inilah orang yang dikatakan dosanya ketika dia diberi fatwa oleh orang itu dan dia sudah berusaha mencari orang yang berilmu, orang yang bertakwa dalam upaya dia maka dosanya ditanggung oleh orang yang memberinya fatwa bila ia berfatwa dengan fatwa yang salah dengan fatwa yang menyesatkan Namun bila dia sendiri tidak berusaha mencari tahu orang yang berilmu, orang yang bertakwa. Tapi justru yang ia cari adalah seorang yang bisa memberi keringanan kepadanya. Ingin cari yang gampang-gampang, yang mudah-mudah. Berarti yang seperti ini tidak tergolong dalam kategori fasalu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Ta Bukan orang yang bertanya kepada ahlu dzikir, tetapi yang dia tanya adalah ashabul hawa. Maka dia bukan jenis orang yang barakallahu fikum mendapatkan pemaafan dengan dikatakan bahwa dosanya akan ditanggung oleh orang yang memberinya fatwa, ia pun dapat dosanya. Karena yang dia cari bukan ilmu. Yang dia cari adalah rukhsah keringanan, pengen dapat yang mudah-mudah, sengaja mencari orang yang bisa memberinya fatwa dengan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Tapi orang yang sudah berusaha mengerahkan kesanggupannya mencari orang yang berilmu, mencari orang yang dia harapkan memiliki takwa, yang dia akan berfatwa di atas dasar takwa, rasa takut kepada Allah. Dan orang yang dimintai fatwa ini barakallahu fikum bila telah mengerahkan kemampuannya sebatas yang dia tahu ternyata salah, ya tentunya kalau dia seorang al-mustahid ahli istihad, dia mendapatkan satu pahala kalau salah. Tapi bila dia tatkala ditanya dalam kondisi dia tidak punya ilmu dan jawaban yang benar, tidak menguasai jawaban yang ditanyakan oleh orang tersebut, maka dia tidak boleh memberat-beratkan diri, memaksakan diri. Hendaknya dia menyatakan wallahu a'lam. Pergilah kepada orang lain bertanya kepadanya, saya tidak memiliki ilmu tentang permasalahan ini, tidak terburu-buru. Namun kalau dia memaksakan diri dalam kondisi dia sendiri tahu dia tidak punya ilmu tentang jawabannya, maka dosa pun dilimpahkan kepada dia. Makanya subhanallah, kita perhatikan bagaimana teladan yang dicontohkan dan dibimbingkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau tidak serta-merta menjawab berbagai masail, berbagai persoalan, berbagai permasalahan ketika ditanya. Bila wahyu belum turun kepada beliau, tapi yang beliau lakukan adalah menunggu turunnya wahyu. Lah, kalau Rasulullah alaihi salatu wassalam saja keadaannya demikian, lalu bagaimana dengan orang lain? Bagaimana dengan orang-orang lain? Rasulullah alaihi salatu wassalam saja menunggu sampai datang dan turun wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala sampai beliau memiliki ilmu atas apa yang ditanyakan. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allahu jalla subhanahu Lihatlah pula sebuah teladan yang luar biasa. Dari Al-Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah imam dari hijrah. Imamnya ulamanya negeri Madinah. Datang kepada beliau seorang dari tempat yang jauh, dari negeri yang jauh. Ia datang sebagai perwakilan, sebagai utusan membawa 40 soal. 40 pertanyaan. Maka Imam Malik rahimahullahu taala memberi fatwa, memberi jawaban hanya empat soal. Tiga puluh enam beliau mengatakan la adri. Aku tidak tahu orang tersebut kemudian mengatakan ji'tuka min ba'idin as'aluka wa taqulu la adri. Aku datang menemuimu dari jauh bertanya tentang problem yang kami hadapi, tentang persoalan yang kami temui, kesulitan yang kami dapati. Tapi engkau mengatakan, aku tidak tahu. Maka beliau rahimahullahu taala mengatakan, naikilah tungganganmu. Pergilah ke negeri yang kau datang darinya. Katakan kepada mereka, aku telah bertanya kepada Malik. Namun Malik mengatakan, La adri, saya tidak tahu jawabannya. Masya Allah. Imam besar. Min a'immatil madhahib. Di antara imam salah satu madhab yang dikenal. Tapi beliau rahimahullahu taala tidak malu dan tidak gengsi untuk mengatakan saya tidak tahu. Oleh karena itu barakallahu fikum al-Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala pernah mengatakan idza tarakal alimu la adri usibat maqalatuhu. Bila seorang alim telah meninggalkan istilah atau ucapan la adri saya tidak tahu gengsi, malu, merasa rendah, nanti dianggap tidak berilmu, maka ucapannya akan ditimpa musibah, terjatuh dalam kekeliruan, dalam kesalahan, fatwa tanpa ilmu. Maka hendaknya bagi seseorang untuk berhenti dari sebuah permasalahan yang tidak ia ketahui. Diam. Tidak usah komentar. Walaupun dia orang yang paling alim di negerinya. Atau sebaiknya dia mengarahkan si penanya kepada orang yang lebih berilmu dibandingkan dia. Karena bila dia telah melakukan hal demikian ini, ini menunjukkan tentang fadilah, keutamaan pada dirinya, bukan kekurangan. Para ulama kita dahulu kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, ulama-ulama belakangan ini yang jaraknya tidak jauh dari kami, kalau dia tidak punya jawaban, dia mengatakan la adri. La nadri, kami tidak tahu jawabannya. Mereka tidak menganggap itu sebagai sebuah kekurangan, bahkan itu bentuk rasa takut kepada Allah. Bentuk rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini barakallahu fikum terdapat penjelasan dan keterangan tentang besarnya bahaya fatwa. Dan bahwa sewajibnya atas seorang mufti, seorang juru fatwa untuk tersebut memastikan permasalahan, tidak berfatwa terhadap sebuah hukum syar'i kecuali tampak baginya kejelasannya, kebenarannya. Kalau dia punya ilmu, punya jawaban, ya sampaikan jawabannya. Kalau tidak punya, meminta uzur, meminta maaf. Karena takut terjatuh ke dalam dosa. Arahkan dia kepada orang lain. Yang seperti inilah dan demikian inilah contoh teladan dari salafun salih rahimahumullah. Dari para pendahulu kita yang saleh. Berbeda dengan apa yang kita saksikan di masa-masa kita ini yang banyak tersebar di dalamnya kejahilan. Banyaknya orang-orang yang tampil menjadi juru fatwa, banyaknya orang-orang yang sok berilmu karena sedikitnya sifat warak kehati-hatian untuk terjatuh dalam dosa sedikitnya rasa rasa takut kepada Allah oleh karena itu sepantasnya bagi orang yang ditanya yang tidak punya pengetahuan tentang jawabannya untuk mengatakan saya tidak tahu. Ini jalan keluarnya di hadapan Allah. Karena dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barakallahu fikum. Kalimat waman asyara ala akhihi bi amrin ya'lamu anna ar-rusyda fi ghairihi faqad khanahu. Barang siapa mengisyaratkan kepada saudaranya suatu perkara, memberi saran, memberi masukan, atas sebuah perkara, sebuah persoalan. Padahal dia tahu bahwa saran terbaik masukan yang lebih bagus adalah masukan yang lain. Dia tahu. Maka sungguh dia telah melakukan pengkhianatan kepada saudaranya. Al-masyurah, bermusawarah, ya, curhat, begitu. Ini sebetulnya adalah nau' minal istifta. Bagian dan jenis gambaran masuk dalam kategori meminta fatwa. Namun sesungguhnya atau tentunya meminta fatwa ini terkait dengan masail urusan-urusan agama, urusan-urusan syariat. Sementara bermusyawarah, meminta arahan, minta masukan dalam urusan-urusan yang lain selain syariat. Maka wajib bagi orang yang dimintai suatu pendapat, suatu masukan. Untuk menunjukkan kepada orang yang meminta arahan dan sarannya kepada yang ia anggap terbaik. Namun bila dia menunjukinya kepada sesuatu yang sebenarnya dia tahu ini bahaya bagi dia, ini akan merugikan dia nantinya, maka sungguh dia telah berkhianat kepadanya. Karena sesungguhnya orang yang meminta saran tadi itu sudah menaruh kepercayaan. Dia sudah mempercayainya untuk memberinya saran dengan saran terbaik dia pasrahkan sepenuhnya apa yang akan dia kerjakan esok, nanti. Terserah dia. Ternyata subhanallah dia arahkan kepada sesuatu yang berbahaya. Ini sungguh pengkhianatan. Maka hendaknya wajib bagi orang yang dimintai saran oleh saudaranya untuk memberikan saran terbaik dalam pandangan dia. Barakallahu fikum. Ayuhal ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita beranjak pada hadis yang berikutnya. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil ughlutat. Rawahu Abu Daud aidan dari Muawiyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari al-ughlutat. Diriwayatkan Abu Daud juga. Kalimat al-ughlutat jamak ughlutah Ini jamak bentuk jamak dari ughlutah Apa itu ughlutah Wahia al-masailu allati yuqsadu biha ghalatul ulama. Yaitu permasalahan-permasalahan yang dimaksudkan dengan permasalahan tersebut ketika disampaikan, ketika ditanyakan kepadanya, dimaukan darinya dimaksudkan darinya barakallahu fikum kekeliruan dan kesalahan ulama. Agar mereka tergelincir. Jadi menanyakan persoalan-persoalan, problem-problem yang dia maksudkan, dia harapkan di situ sang alim tergelincir. keliru, salah. Sehingga terjadilah dengannya kejelekan dan fitnah. Ini tidak boleh. Sungguh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam telah melarang dari <clears throat> kasratu as-su'al banyak bertanya. Sebagaimana hadis yang sudah kita pelajari bersama di mana Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim hanya saja yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan mereka menyelisihi para nabinya. Penyelisihan mereka kepada para nabinya. Maka tidak sepantasnya bagi seseorang bertanya kecuali sesuai dengan kebutuhan. Dilarang banyak bertanya-tanya yang tidak dibutuhkan. Kalau ini dilarang, barakallahu fikum, menanyakan hal-hal yang tidak dibutuhkan terlalu banyak dan sering bertanya, Lalu bagaimana dan tentunya lebih-lebih lagi pertanyaan yang tidak dimaksudkan padanya untuk mengambil manfaat, mengambil faidah. Tapi justru yang dimaksudkan dan diharapkan adalah agar yang ditanya tergelincir, salah, keliru. Ini perkara yang tidak boleh. Perkara yang tidak tidak boleh. Tidak diragukan tentunya. Bahwa seorang alim seberapapun banyaknya ilmunya, seberapapun tingginya kadar keilmuannya, terkadang salah. Terkadang salah dan keliru. Karena dia tidak tahu segala sesuatu. Tidak semua hal dia tahu. Seseorang terkadang dikagetkan dengan sebuah pertanyaan, bingung mau jawab apa. Kalau dia menjawab dengan jawaban salah juga jadi problem bagi sebagian orang. Kalau dia mengatakan, nah, kalau dia menjawab dengan jawaban yang salah menjadi problem tentunya, bukan bagi sebagian, bagi, bagi, bagi orang banyak. Menjadi problem. Tapi kalau dia mengatakan saya tidak tahu, terkadang sebagian orang berat untuk menerima ucapan saya tidak tahu. Maka yang wajib bagi para penanya adalah untuk beradab. Untuk beradab dalam bertanya. Hendaknya mereka bertanya sesuai dengan kebutuhan dan dia memaksudkan dengan pertanyaannya ingin tahu, ingin mendapatkan ilmu bukan menampakkan biar terlihat saya orang yang punya pemahaman bagus ketika menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya itu berbobot apalagi yang diinginkan adalah ketergelinciran orang yang ditanya ingin mempermalukan dialah ini sesuatu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi din kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan pada Hadis yang berikutnya ke 118 Fadilatu Talabil Ilmi. Topiknya adalah keutamaan menuntut ilmu. Wa an Katsir bin Qais qala Kuntu jalisan ma'a Abi Darda fi Masjid Dimashq. Faja'a rajulun فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئتك لحاجة قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء Wa inna fadlal alimi 'alal وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر Rawahu Ahmadu wa Darimi wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah rahimahumullah. Dari Katsir bin Qais rahimahullah beliau berkata Aku pernah duduk bersama Abu Darda di Masjid Damaskus. Lalu datanglah seseorang kemudian berkata, "Wahai Abu Darda, Aku datang dari Madinatul Rasul dari kota Nabi dari Madinah untuk menemuimu. Aku datang menemuimu dari kota Rasul. Karena suatu hadis yang sampai kepadaku berita bahwa engkau meriwayatkannya mendengarkannya dari Rasulullah Aku tidaklah datang menemuimu karena suatu keperluan lain selain ini. Maka beliau radhiyallahu anhu mengatakan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu Allah akan tuntun jalannya menuju surga. Allah akan lapangkan bagi dia jalan menuju surga. Dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya sebagai bentuk keridhaan bagi para penuntut ilmu. Dan sesungguhnya seorang alim dimintakan ampun oleh makhluk yang ada di langit, di bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di dalam laut. Dan sesungguhnya keutamaan seorang alim, orang yang berilmu, atas ahli ibadah, seperti keutamaan bulan di malam purnama atas seluruh bintang-bintang. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi mereka tidak mewariskan dinar, dan tidak pula dirham tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa mengambil warisan tersebut maka sungguh dia telah mengambil bagian yang besar. Diriwayatkan Ahmad Ad-Darimi, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah rahimahumullah. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah hadis yang masyhur yang telah disyarah oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam risalah tersendiri dengan judul Syarah Hadis Abi Darda Abu Darda radhiyallahu taala anhu termasuk di antara tokoh penting sahabat Rasulullah termasuk ulamanya sahabat. Beliau telah pergi ke negeri Syam untuk menyebarkan ilmu dan mengajari manusia. Ucapan orang yang datang kepada beliau Inni ji'tuka min madinatir Rasul sallallahu alaihi wasallam li hadithin balagani anka annaka tuhaddithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang menemuimu datang dari kota Rasul karena sebuah hadis yang sampai berita kepadaku bahwasanya engkau mendengarkannya dari Rasulullah Kalimat ini barakallahu fikum padanya menggambarkan kepada kita memberikan sebuah pelajaran berharga tentang keutamaan ar-rihlah fi talabil ilmi. Menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu. Serta keutamaan berjumpa dengan para ulama walaupun mereka dari jauh. Dan bahwasanya melakukan safar perjalanan menanggung berbagai kesulitan dalam rangka untuk menuntut ilmu itu bukan sesuatu yang banyak dibandingkan apa yang diharapkan dari ilmu dan keberkahan ilmu. Lihatlah bagaimana orang ini bertanya kepada Abu Darda safar dari Madinah menuju Syam. Di antara sahabat ada yang safar dari dari Madinah ke Mesir untuk mendapatkan satu hadis. Mereka melakukan rihlah, perjalanan dalam rangka mencari mencari ilmu. Maka di sini menggambarkan barakallahu fikum tentang fadilah dan keutamaan rihlah talabi al-ilmi. Wallahu taala alam sampai di sini insyaallah yang bisa kita bahas sudah masuk waktu Isya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan manfaat yang besar dengannya. Allahu Jalla wa ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang cinta kepada ilmu dan majelis ilmu, yang rela untuk menanggung segala macam bentuk kesulitan demi meraih dan mendapatkan ilmu dan dimudahkan beramal dengannya dan mendakwahkannya.